Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'id kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Musola Al-Ikhlas Sendawa Rahimani wa Rahimakumullah ya, Sebelum kita lanjutkan membaca dan mentalaah Fiku Tarbiyatul Abna' karya Syekh Mustafa Ibn Al-Adawi hafizallahu taala. Maka kemarin terakhir kita bahas tentang masalah mencela makanan dan ada kesimpulan tentang masalah mencela makanan yang bagus yang uh, kemarin belum kami sampaikan dan kami bacakan. <clears throat> Maka kesimpulan tentang mencela makanan adalah sebagai berikut adalah perkataan sebagian ulama kalau ba'duhum sebagian ulama me, menyimpulkan dan menjelaskan ya aladhi yadhar bahasanya pendapat yang nampaknya lebih kuat bahasanya hukum mencela makanan itu dirinci yang pertama ingkana min ajli khilqatihi jika celaannya adalah karena sisi penciptaannya Ya, dari sisi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya, fawa haramun maka hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena ini mencipta, ini adalah celaan terhadap ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, wa in kana min ajli su'i sun'atihi dan jika karena jeleknya pengolahannya ya, karena jeleknya cara mengolahnya cara memasaknya maka hukumnya makruh jika maksudnya adalah meremehkan makanan atau kufur nikmat ya, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala atau merendahkan yang masak Merendahkan yang masak. Namun jika wa amma idza kana li ajli nushi lisani namun jika dalam rangka memberikan nasihat dan saran kepada yang masak hatta yatana bahas hingga dia sadar kalau ada yang kurang ya, karena jika tidak ada yang komplain ya tentu dia tidak sadar kalau misalnya terlalu asin, dia kira sudah sudah pas, ya. Ya, maka supaya dia sadar alama akhta'a sunatihi ya, atas eh, kekeliruan dalam pengolahan makanan tersebut sehingga dia bisa menjauhi fima yustakbal di masa depan fadhahir maka kemungkinan yang lebih pas dan mendekati annahu laysa minal aib al mamnu' ini bukanlah mencela makanan yang terlarang. Ini bukan mencela makanan yang terlarang dengan syarat. Idza kana Rifkin caranya adalah dengan cara yang lembut dan bijak. Ya. Tentu nanti beda antara maksudnya memberikan nasihat ya tentu nanti akan pilihan katanya, cara penyampaiannya tentu berbeda. Maka ini tidaklah bukanlah mencela makanan yang terlarang jika dengan lembut tanpa menyakiti dan juga tanpa menyakiti hati yang masak tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Wakadhalika demikian juga bukanlah termasuk mencela makanan yang terlarang jika seorang uh, idza ikhbaran an karahiyatin tabi'iyatin jika menceritakan uh, ketidaksukaan yang bersifat alami di hati orang yang menikmati makanan tersebut misalnya seorang mengatakan saya tidak suka baunya ya, bau khasnya menurut sebagian orang itu enak namun menurut ya, penciuman saya itu tidak enak. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang masalah daging dop, Nabi mengatakan tuafihi nafsi, aku cicik dengannya. Ini aku cicik dengannya. Maka kalimat aku cicik dengannya ini bukan celaan terhadap makanan yang e, terlarang karena sekedar menceritakan kalau dia nggak serak eh, dia nggak minat ya, berkenaan dengan keadaan dirinya ya, yaitu rasa suka rasa tidak suka yang ada dalam uh, hatinya karena ya, ya, karena cici atau baunya tidak cocok rasanya aneh dan sebagainya itu bukan termasuk celaan terhadap makanan yang terlarang. Sehingga bisa kita katakan kalau kita tata ulang keterangan ini maka mencela makanan atau komentar negatif terhadap makanan itu bisa jadi mencela makanan yang terlarang dan bisa jadi bukan termasuk celaan terhadap makanan yang terlarang. Yeah yang tidak termasuk komentar negatif terhadap makanan yang tidak termasuk celaan yang terlarang tadi ada dua ya. yang pertama yang terakhir tadi adalah ketika seorang itu menceritakan memberikan komentar negatif terhadap satu makanan menceritakan uh, adanya problem pada dirinya saya punya problem dengan makanan ini karena rasanya aneh baunya menurut saya ya agak gimana gitu dan sebagainya atau saya jijik dengannya karena belum pernah uh, memakannya maka ini bukan mencela makanan yang terlarang demikian buka bukalah termasuk mencela makanan yang terlarang manakala memberikan komentar negatif ya, berkenaan dengan pengolahan dan cara masak ya, dalam rangka tujuannya ngasih nasihat ngasih saran agar bisa diperbaiki di kedepan harinya dengan syarat dengan cara yang lembut bukan dengan cara yang kasar dan menyakitkan kemudian mencela makanan yang terlarang ada dua macam hukumnya jika karena e, sisi penciptaannya dari sisi itu adalah ciptaan Allah itu adalah perbuatan Allah yang membuatnya sedemikian rupa e, maka mencela makanan hukumnya haram dan jika karena E, cara pengolahan dan cara memasaknya maka mencela makanan e, hukumnya makruh. Ya, kemudian eh, tambahan yang keterangan tambahan yang ingin saya sampaikan kemarin eh, sebelumnya telah kita pernah bahas tentang larangan double ketika makan bareng yang hadisnya adalah berkenaan dengan kurma. Kalau kata saya Mustafa Al-Adawi ini bisa digeneralkan berlaku untuk makanan yang lain. <clears throat> Maka tentang hukum ada rincian hukum yang menarik yang disampaikan oleh An-Nawawi Imam Nawawi rahimallahu taala tentang masalah ngambil double makanan. Di Fathul Bari di <clears throat> Di Fathul Bari Ibnu Hajar rahimahullah taala mengatakan dan diperselisihkan hukum masalah ngambil double makanan. Kalau Nawawi Nawawi mengatakan yaitu beliau ngasih rincian Ikhtalafu mereka para ulama fikih berselisih pendapat tentang larangan double dalam makanan. Mengambil makanan apakah itu hukumnya haram ataukah makroh waswabu at-tafsilu. Dan yang benar adalah dirinci dengan melihat status kepemilikan makanan tadi. Yang pertama, ingkan atau amu mustarokan bainahum. Jika makanan yang dimakan itu milik bersama. Milik bersama, milik semua yang hadir. Jadi yang hadir ini urunan, beli apa? Ya. Urunan beli kue, ya ini duit semuanya kemudian dipakai untuk beli kemudian makanannya datang kemudian dimakan rame-rame ini berarti makanannya ini adalah milik bersama falkiranu haramun makan double hukumnya haram illa biridohum kecuali dengan kerelaan teman yang lain Dan ridha ini didapatkan dengan penegasan dari mereka atau dengan indikator sikap yang ini bisa menggantikan penegasan keridoan di mana ada sangkaan kuat kalau temannya ridho dan rela. Kemudian jika makanan ini kemudian yang kedua jika makanan ini milik pihak ketiga jika makanan tersebut milik pihak ketiga yang e, dipersilahkan kepada mereka-mereka ini ada pihak ketiga membelikan makanan terus kemudian dipersilahkan ini saya punya makanan monggo dinikmati pihak ketiga <clears throat> bukan milik salah bukan milik bersama bukan milik bareng-bareng ya, bukan milik salah satu namun milik pihak ketiga ya, ini milik, pihak ketiga pihak ketiga punya ya, roti banyak eh, monggo silahkan dinikmati ya, makan double Eh, fa'inkana ta'am li ghairihim haruma. Makan double hukumnya juga haram. Nah, kemudian yang ketiga. Rinjian yang ketiga. Wa'inkana li ahadihim. Jika makanan itu milik salah satu peserta yang ada di situ. Nah, ini lima orang misalnya. Makanan itu milik salah satu dia mempersilahkan teman-temannya untuk ikut makan. Ayo, ayo makan ini. Ya, ayo makan bareng yuk. Bayangkan nah. ali ahadihim Ya, maka jika itu milik salah satu mereka, kemudian wa'adhinahum fil akli, kemudian si pemilik mempersilahkan untuk makan, ya usturta ridahu wa yahrumu li ghairihi. Maka haram double untuk selain pemilik. Nah. maka haram double untuk selain pemilik. Usturi ridahu dan disyaratkan ya, ridho pemilik untuk double. Wa yajuzu dan boleh bagi si pemilik untuk double. Kan ada yang punya, Ya, karena dia yang punya roti, ya, dia double, langsung mau dua biji langsung dimasukkan sekaligus, ya, enggak apa Karena dia yang punya. Ya, maka ya, untuk bukan pemilik hukumnya haram dan boleh bagi pemilik untuk double namun disarankan bagi dia untuk minta izin kepada teman-teman yang makan. Tidak wajib minta izin. Tidak wajib minta izin. Namun disarankan untuk minta izin. Saya tak double ya. Nah, saya mau cepat-cepat ini 5 menit terus. Eh, mau apa pamitan duluan. Jadi maka jika bertamu, ya, maka tuan rumah boleh double. Ya. Kan? karena dia yang punya makanan. Ya, tamunya ada tiga orang. Eh, nah ini yang tidak boleh double. Ya, tamunya tidak boleh double. Tapi yang punya boleh double. Maka itu kemudian dijelaskan wahasanul modif dan yang baik ya bagi tuan rumah al layukrin untuk tidak double agar membarengi dan eh, menemani tamunya. Ila ingkana syaih kathiran Yafdul anhum. Ya, maka yang baik secara umum uh, ya, maka yang baik adalah tidak double uh, membarengi yang lain kecuali jika makanan itu satu hal yang jum, uh, eh, makan jumlahnya banyak sehingga sisa-sisa makan double tidak masalah ma'anal adab meskipun adab secara umum dalam makan Eh, mutlakon secara general adalah tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rakus. Kecuali jika dia adalah orang yang tergesa-gesa, ingin cepat-cepat untuk kesibukan yang lain. Itu rincian yang bagus yang disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala tentang masalah hukum uh, ngambil makanan ketika barang-barang makan kemudian ngambil makanan e, double ngambil makanan maka dilihat adalah itu milik siapa jika itu milik bersama maka semuanya tidak boleh double kecuali dengan haram ya, untuk double kecuali dengan keridoan yang lain jika milik pihak ketiga juga tidak boleh double haram toh double jika milik salah satu ya, maka dilihat ya, kalau bagi yang punya yang punya makanan maka tidak haram cuma disarankan untuk pamitan ya, karena tentu tindakan yang menunjukkan rakus satu hal yang tercela maka pamit ngomong sehingga orang lain bisa memaklumi meskipun itu tidak ya, tidak tidak harus baginya Adapun bagi yang bukan pemilik ya maka e, haram untuk nobel kecuali e, mendapatkan ridho dari pemilik kecuali dapat ridho dari pemilik dan secara umum tadi e, adab makan adalah ketika ada makan bareng dengan yang lain adalah tidak melakukan hal-hal yang menunjukkan rakus kecuali memang jika tergesa-gesa ya wajar orang tergesa-gesa eh, ada perlu cepat ya, dia butuh uh, makanan dalam jumlah yang uh, lebih ya, maka tentu ini bukanlah satu hal yang melanggar adab ketika dia uh, makan dalam jumlah yang lebih Kemudian kita kembali ke fikut tarbiyatil abna. Kalau musanifu hafizullahu ta'ala wa asna'u usurbi dan ketika di tengah-tengah minum maka boleh jadi salah satu anak datang ya serobu minum dan mengambil nafas di dalam wadah minum. Yang dimaksud dengan nyata nafas ya khuju hawaun min anfi wal fami. Yaitu keluar udara dari hidung dan mulut saat minum. Maka anak perlu di, dicegah dari melakukan tindakan ini dan diingatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza syariba ahadukum jika salah satu kalian minum jangan bernapas fil ina di wadah yaitu di gelas di catatan kaki adapun hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tanafas bernapas Fisarab dalam minuman salasan sebanyak tiga kali. Fawa mahmulon, maka ini kita hamal. Maka ini kita hamal, kita maknai al-akhdin nafsi atau al-akhdin nafasi mengambil nafas di luar gelas. Athna ya, asyarab saat tengah-tengah minum. Adapun mengeluarkan nafas di dalam gelas, nah itulah yang terlarang. Wallahu a'lam. Ya, maka berkenaan dengan uh, ya berkenaan dengan makna makna kata ya, dengan makna kata maka ada ya, ada tiga istilah yang perlu kita pahami ya, untuk makna satu kata atau makna satu kalimat ada tiga istilah yang perlu dimengerti yang pertama adalah wada'un Eh, wudi'a misalnya wudi'a hada lafzu likada wa kada wudi'a hada lafzu likada wa kada maka ada kata-kata wada'un wada'un itu makna asal makna asli secara bahasa untuk satu kata ya, maka bisa kita katakan wada'un ini ya kurang lebih lughatan Kemudian uh, kita jumpai kata-kata ustu'mila istimal. Hmm. Ustu'mila hadal labdu bimakna kada wa kada. Eh, atau, maka digunakanlah kata ini dengan pengertian begini dan begini. Maka istimal. Ya, istimal ya kurang lebih ya makna yang lain semakna dengan urfan. Ya, maknanya secara kebiasaan. Kebiasaan di satu komunitas itu menggunakannya dengan makna demikian dan demikian. Ini. Dan dua kata ini adalah makna yang dipakai oleh penutur. Ini, yang dipakai oleh penutur. Penutur menggunakan satu kata uh, mengikuti wadah atau mengikuti budaya istimal penggunaan umumnya penggunaan. Kemudian uh, makna kata ada yang disebut dengan hamal. Hmm. makna kata atau kalimat ada yang disebut dengan ham, hamal hamlun. Di sini kita jumpai fawa mahmulun. Maka kalimat ini kita hamil, Kita hamil, Ya, hamil di sini artinya adalah pemaknaan kata atau kalimat oleh pihak eksternal, bukan penutur. Ya, ya, makna kata menurut ya, ya, menurut uh, menurut selain penutur, menurut orang yang mendengar, menurut orang yang membacanya itu disebut pemaknaan dari reader, pembaca, atau dari pendengar. Nah, itu disebut hamal. Ya boleh jadi ya kita tidak memastikan apakah kita tidak memastikan apakah itu maksudnya atau ya, tidak, namun kita hamal demikian. Ya boleh jadi hamal itu ada hamal yang baik dan ada hamal yang uh, yang negatif kalau orang itu isi hatinya buruk sangka ya maka kalimat yang netral itu bisa dihamal dengan makna yang negatif. Namun kalau orang penuh dengan baik sangka, kalimat yang agak-agak e, cenderung negatif pun bisa dihamal dengan makna yang positif. Ya. Nah, semacam di sini, maka ada hadis Eh, perkataan Anas ada ini penuturan dari Anas bin Malik Rasulullah bernapas saat minum sebanyak tiga kali. Nah kita hamil. Anas tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan eh, minum tiga kali. Anas tidak menjelaskan karena dia yang penuturnya. Ya, cuma kita yang menjelaskan. Penjelasan datang bukan eh, datang tidak dari pihak si penutur dalam hal ini Anas, namun didatang dari pihak reader uh, dari pihak pembaca. Ini namanya hamil Ini sangat sering kita jumpai kata istilah ini. Kalau kita baca hadis kemudian mau dikompromikan ada sejumlah hadis eh, yang nampaknya tidak sinkron, nah, maka nanti akan kita jumpai kalimat ya, biasanya akan kita katakan hada mahmulun ini kita maknai ala kada wa kada atau nahmilu Nah, ala kada wa kada kita tafsiri seperti ini. Yang biasa saya terjemahkan hamal di sini ya tafsiran. Tapi hamal di sini makna asalnya adalah pemaknaan yang berangkat yang berasal dari reader pembaca, bukan dari penutur. Ya, maka kembali ke atas Nabi mengatakan jika kalian minum maka janganlah bernapas dalam wadah minum. Jika salah satu ken kalian kencing janganlah dia usap dakarnya dengan tangan kanannya. Wa idza tamassaha hadukum tamassaha artinya istinja. Dan jika kalian istinja maka janganlah istinja dengan tangan kanan. Eh, kemudian maka demikian juga hendaknya anak diingatkan dan diajari dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab makan. Jika salah satu kalian telah menikmati makanan, maka janganlah dia usap tangannya. yaitu maksudnya janganlah dia bersihkan tangannya karena dia makan dengan tangan hatta yal'aqaha sampai dia menjilatinya. Sampai dia menjilatinya Demikian juga jika makan pakai sendok ya sampai ya sendoknya itu betul-betul bersih. Atau yula'iqaha atau dia minta pada orang lain untuk menjilatinya. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an sabda Nabi. Yang dimaksud dengan yula'iqaha dia minta kepada orang lain untuk menjilatinya yaitu orang yang ada kedekatan hati antara uh, dia dengan antara orang tersebut dengan dirinya. Dan ini satu hal ya sehingga dia orang yang dimintai tadi itu pun tidak merasa jijik untuk menjilatinya Misalnya ya, anak kecil atau anaknya uh, makan tangannya penuh banyak makanan namun dia tidak membersihkan boleh jadi ya, ibunya yang nyuapi atau bapaknya kemudian yang uh, menjelati. Demikian juga suami istri misalnya, istrinya sudah selesai makan, nah, terus sini saya bersihkan. Ya, demikian juga sebaliknya. Wa fi li muslimin dalam satu riwayatnya Muslim dari Jabir radhiallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jika jatuh lukmatu ahadikum eh, suapan kalian maka adalah dia ambil falyumti tidaklah dia singkirkan maka nabiha apa yang ada pada suapan tersebut min adan berupa kotoran waliyakul dan silakan waliyakulha silakan memakannya danlah jangan dia biarkan makanan atau suapan tersebut untuk setan ya, maka hadis ini menunjukkan bahasanya setan itu menikmati makanan yang jatuh yang tidak diambil oleh pemiliknya maka makanan setan itu tidak hanya gas dan asap-asapan ya dupa dan sejenisnya namun e, makanan-makanan fisik pun bisa jadi makanan setan dan janganlah seorang itu mengusap tangannya seorang yang makan mengusap tangannya dengan mindil dengan sapu tangan atau sekarang tisu sampai dia jilati jarinya karena dia tidak mengetahui di bagian manakah dari makanan itu al barokatu yang mengandung keberkahan. Demikian dalam hadis yang diatkan oleh Muslim. Demikian juga uh, anak yang suka makan uh, syarah yang rakus minal abna dari anak, maka anak yang suka makan dan rakus perlu dikontrol. Widkar dan diingatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahasanya orang yang beriman itu makan pakai satu usus, sedangkan orang kafir itu makan dengan tujuh usus. Dan hadis yang uh, demikian juga uh, di antara adab makan hadis yang diatkan Bukhari dan Muslim dari jalurnya Nafi. Kalau Nafi mengatakan adalah Ibnu Umar itu tidak mau makan sampai didatangkan teman yang yang menemani beliau untuk makan dan temannya itu adalah orang miskin. Ya ma'ahu yang menemani beliau untuk makan. Maka menjadi kebiasaan sahabat Ibnu Umar beliau tidak pernah makan sendirian. Beliau selalu makan bareng dan teman makannya beliau cari, beliau mintakan pembantunya budaknya untuk cari teman makan bagi beliau dari kalangan orang miskin. Satu ketika kata Nafi aku masukkan eh, ke dalam rumahnya Ibnu Umar seorang yang yakulu ma'hu fa'akala kathiran. Yang makan bagi Ibnu Umar dan makannya ngabis-ngabisi. ini Makannya banyak. Lantas Allah alam setelah orang tersebut pergi, Ibnu Umar berkata pada Nafi, Nafi, jangan pernah ajak orang ini ke rumahku lagi ya. aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yaitu tadi hadis di atas orang yang beriman makan tuh dengan satu usus dan orang kafir dengan tujuh usus Dalam satu riwayat yang dilihatkan oleh Muslim, Ibnu Umar melihat orang miskin, maka mulailah dia meletakkan tangannya di hadapannya e, maka Ibnu Umar mulai meletakkan tangannya di hadapannya dan semiskin, miskin tadi juga meletakkan tangannya di hadapannya maka mulailah si miskin ini makan dengan jumlah yang banyak dengan porsi yang over banyak qal faqal lantas e, Ibnu Umar berkata kepada pembantunya janganlah kalian masukkan orang ini lagi ke rumahku karena aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang kafir itu makan dengan tujuh ususnya. Tentang uh, apa makna satu usus dengan tujuh usus, insya Allah akan kita uh, bawakan kesimpulannya di pertemuan yang akan datang. Wakatalika demikian juga hendaklah anak diingatkan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidaklah manusia memenuhi satu wadah yang lebih jelek daripada wadah berupa perut cukuplah bagi Ibnu Adam ya, ya, cukuplah bagi seorang anak Adam untuk akalatin yukimna sulbahu ya, beberapa suapan makanan yang bisa menegakkan sulbahu de, ya, tulang punggungnya Fa'inkan ala mu'la mahalata maka jika tidak boleh tidak harus kenyang harus lebih banyak maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, wa thuluthun dan sepertiga nafasi untuk napasnya. Ya, dilihatkan oleh At-Tirmidhi, Tirmidhi mengatakan, Hada hadisun hasanun sahihun. Se Mustafa mengatakan, Wawa hasanun lisyawahidihi. Ya, ini hadis ini statusnya hasan li ghairihi. Demikian juga fa'alimhu ajari anak. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala rajulu baitahu jika seorang itu masuk ke dalam rumahnya dan dia menyebut nama Allah ketika masuk dan ketika makan, setan mengatakan, Lama bitalakum tidak ada tempat ya, bermalam bagi kalian, wala asya'a tidak ada makan makan malam bagi kalian. Ini menunjukkan bahasanya jika orang itu makan tanpa menyebut nama Allah, ya, maka ada yang menemani, ada setan yang ikut makan bersamanya. Dan jika seorang itu masuk dan tidak menyebut nama Allah ketika dia masuk rumahnya, setan mengatakan pada teman-temannya kalian mendapatkan tempat menginap. Jika dia tidak menyebut nama Allah ketika makan, maka setan mengatakan kalian mendapatkan tempat menginap dan sekaligus makan uh, makan malam. Demikian juga ajarkan anak e, isi hadis tentu yang pokok untuk anak adalah isi hadisnya bukan bukan teks hadisnya. <coughs> Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika salah satu kalian makan maka makalah dengan tangan kanan jika minum minumlah dengan tangan kanan karena setan itu makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ini menunjukkan bahasanya di antara makanan setan itu sesuatu yang bersifat fisik perlu dipegang ya tidak hanya e, bau-bauan, asap-asapan, dupa dan yang lain. Ini tidak perlu dipegang. Namun e, sebagian makanan setan itu bersifat fisik bisa dipegang. Oleh itu dipegang oleh e, wadahnya dipegang atau makanannya dipegang oleh setan dengan tangan kiri. Wafiratin dalam satu riwayat, janganlah salah satu kalian makan dengan tangan kirinya, jangan pula minum dengan tangan kiri. Karena setan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Demikian juga hendaknya orang tua mengajari anaknya adab-adab yang lain yang berkenaan dengan makanan dan minuman. Di antaranya adalah memuji Allah ketika selesai dari makan dan minum. Dalam saya Muslim dari Anas bin Malik radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Allah ridha terhadap seorang hamba yang setelah makan satu makanan dia memuji Allah. Setelah minum satu minuman dia memuji Allah atas minuman tersebut yaitu ketika selesai. Maka ini menunjukkan di antara amal yang ringan yang besar sekali ganjarannya. Ya, sekedar alhamdulillah setelah selesai minum itu menyebabkan orang tersebut mendapatkan ridha Allah dan ini satu hal yang luar biasa dan ridha Allah adalah satu hal yang diburu dan dikejar oleh orang-orang yang beriman. Dan ini cara mendapatkannya sangatlah gampang. Berdasarkan hadis ini sangat gampang dan mudah. Ingat untuk mengucap uh, untuk memuji Allah Subhanahu wa taala setelah selesai makan atau setelah selesai minum. Dan itu enteng sekali. Tidak perlu bermenit-menit, ya. itu cukup hitungan detik. Ya. Sekedar mengucapkan Alhamdulillah, ya dua detik misalnya. Namun ganjarannya luar biasa. Mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. ini ya, satu hal yang kita buruk kita cari ya, karena siapa yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala sudah maka tentu segala kebaikan akan dia dapatkan. Nah, kemudian tentang teks uh, alhamdulillahnya wa min syiaril hamdi dan di antara redaksi memuji Allah yang ada dalam masalah ini yaitu dalam masalah makanan. Hadis yang diatkan oleh Bukhari dari Abu Umamah radhiallahu anhu adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika selesai makan dalam riat yang lain jika telah diangkat makanan beliau maka beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi kafana wa arwana segala puji milik Allah zat yang telah mencukupi kami dan menghilangkan dahaga dari kami Khaira makfiin, wala makfurin. tanpa pernah kita merasa cukup dari nikmat Allah wala makfurin tanpa menutup-nutupi dan ingkar dengan nikmat Allah. Ya, kemudian dalam satu riwayat dalam satu riwayat yang diriatkan Bukhari dari Abu Umamah radhiallahu anhu, si Nabi Shallallahu alaihi wasallam jika diangkat ya, makanannya karena telah selesai makan, maka Nabi mengatakan alhamdulillahi Alhamdulillah kathiran tayyiban. Segala puji milik Allah dengan pujian yang baik. Pujian yang tayyib yang baik. Eh, pujian yang kathiran yang banyak. Tayyiban yang baik. Mubarakan penuh keberkahan. Fihi pada pujian tersebut. Ghairu makfin wala muwadda'in. Wala mustarnan anhu. Rabbana. Yang itu tidak pernah cukup. Dan tidak pernah ditinggalkan. Dan tidak pernah tidak dibutuhkan. Wahai Rob kami. Kemudian dalam berat Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Abu Ayyub al Ansar radhiallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika selesai makan atau minum beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amana wasaqa wasawwaqa wa ja'alahu lahu makhraja. Segala puji milik Allah dia zat yang ngasih makan. Wasaqa dia ngasih minum. wasawwarahu dan yang melancarkannya bisa ketelan. Bayangkan cuma bisa di mulut, nih, eh, ya, maka bisa masuk ke mulut itu nikmat. Nah, bisa nelan itu juga nikmat. Di sana lancar, ya, tidak terhambat, tidak ganjel, nah, itu juga nikmat yang lain. Itu patut disadari. Maka setelah selesai makan, ya, jadi makanan tadi sudah sampai ke bawah kayaknya. Ya, maka kita diingatkan bahasanya itu nikmat ya, diberi makanan, diberi minuman sehingga di depan kita, di hadapan kita ada makanan dan minuman itu nikmat. kok lancarnya makanan tersebut dalam badan berjalan di badan itu nikmat yang lain dan tidak kalah nikmatnya adalah hal berikutnya waja'alallahu makhraja dan Allah jadikan itu bisa keluar. Itu nikmat lain. Itu nikmat yang Allah berikan kemudian makanan. Coba bisa makan, tidak bisa keluar, tidak bisa BAB. Ya, e, maka betapa deritanya. Bisa minum namun e, pingin kencing e, sudah sampai kamar mandi namun nggak ada yang keluar keluar. Ya, betapa deritanya. Harus urusan dengan rumah sakit, urusan dengan dokter dan yang lainnya harus operasi dan sebagainya. Itu nikmat yang lain. Ya, itu ya, satu hal yang patut diingat ya, oleh orang yang makan sehingga semakin bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eh, wali alam aidan doa dan daklah anak juga diajari doa yang ditujukan liman damato ta'ama untuk orang yang menyuguhkan makanan ketika kita diberi makanan oleh orang lain ditraktir ya, dikasih suguhan maka uh, ada doa yang Nabi ajarkan walidzalika siyaghun ya, dan untuk eh, mendoakan orang yang ngasih makanan ada beberapa redaksi. Wardat yang datang dan berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Famin dalika di antara redaksinya adalah aftara indakumus saimun. Mudah-mudahan eh, berbukalah di rumahmu, di tempatmu orang-orang yang puasa. Wa akala ta'amakum ala beror. Dan menikmati makananmu adalah orang-orang yang bertakwa Wassalat alaikumul malaikah dan malaikat mendoakan anda. Lihatkan Abu Dawud nadin sahihin li syawahidihi. Ya, dengan hadis sahih li ghairihi dari Anas Aradul anu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika ayatan demikian juga uh, di antara doanya adalah Allah mabarik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Ya Allah berkailah rezeki yang kau berikan kepada mereka, ampuni mereka, sayangi mereka. Dan ini diucap, eh, diucapkan setelah selesai makan. Setelah selesai menikmati makanan. Ada, uh, maka dalam hal ini ada ucapan atau bacaan yang dibaca eh, sebelum menikmati suguhan, jamuan dan setelah menikmati jamuan. Dua uh, dua doa yang tadi kita baca, dua redaksi bacaan yang tadi kita baca ini dibaca setelah selesai. Dibaca setelah selesai. Nah, namun uh, ada doa yang lain, ada redaksi yang lain, kalimat yang lain yang ini dibaca sebelum ini kalau berdasarkan teks redaksi hadisnya itu Nabi baca sebelum menikmati. Ya, yaitu Allah ma'at iman atau amani wasqi man sakani. Ya Allah berilah makan orang yang ngasih aku makan, berilah minum orang yang ngasih minum. Ini ketika boleh jadi disuguhkan, baru datang, ya, kemudian ada di hadapan kita. Nah ini ya, dianjurkan, dituntunkan untuk mengucapkan kalimat tersebut. Allah ma'at iman atau amani waskiman sakani. Ini setelah selesai nikmati maka ada dua redaksi doa. Di antaranya adalah Allah mabak lahum fi tahum waghfir lahum warhamhum. Ya, kemudian di antara uh, di antara adab atau di antara kaidah dalam mendidik anak adalah janganlah Anda wahai orang tua menyelisih janji dengan anak. Jangan pula bohongi anak. Kenapa? Karena mereka anak-anak akan belajar bohong dari Anda, wahai orang tua, wahai ayah dan bunda. Mereka akan belajar menyelisih janji dari perbuatan orang tuanya. Dan menyelisih janji itu menyelisih sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda orang munafik ada tiga jika bicara dusta, jika membuat janji dia menyelisihi janji. Dan yang disebut dengan menyelisih janji itu mencakup dua hal. Jadi maksud dengan menyelisih janji itu mencakup dua hal. Yang pertama membuat janji dan saat e, berjanji pun sebenarnya sudah bertekad di dalam hati untuk tidak melaksanakan janjinya. Ya, sekedar bohong. Ya, ya ini e, minggu depan kita jalan-jalan bilang sama anaknya kita akan jalan-jalan dan memang di hati sudah ada rencana nggak bakalan jalan-jalan. <coughs> Maka ini menyelisih janji. Kemudian yang kedua adalah saat berjanji, saat mengeluarkan kalimat janji, ada keinginan untuk melaksanakan. Setelah hari H dan waktu H, eh, tidak dilaksanakan tanpa uzur tanpa sebab, tanpa alasan. Dua-duanya adalah menyelisih janji dan yang paling jelek adalah yang pertama. Karena itu eh, terdapat satu riwayat eh, dari sebagian ulama salaf yang mengatakan siapa yang mengatakan insya Allah itu berjanji dan dia di hatinya adalah yang di hatinya adalah keinginan untuk tidak melaksanakan janji tersebut maka itu nifak maka itu adalah kemunafikan Wa idza tumina khana dan jika diberi amanah khianat. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan empat hal, siapa yang empat itu ada pada dirinya maka dia munafik tulen. Dan siapa yang ada pada dirinya satu dari empat hal tersebut, maka ada pada dirinya satu hal dari kemunafikan sampai dia tinggalkan. Jika diberi amanah khianat, jika dia berbicara bohong dan jika membuat perjanjian dia melanggar perjanjian, dan jika dia bertengkar, berselisih, fajarah maka dia berani dan gampang untuk melakukan kejahatan, kejelekan. Boleh jadi sumpah palsu, mengaku-ngaku sesuatu yang bukan haknya dan yang lain. Suma kemudian e, gara-gara menyelisih janji ini akan menyebabkan hilangnya kepercayaan. Ditambah fadlan lebih-lebih lagi, ditambah anak-anak itu Belajar dari anda wahai orang tua, belajar untuk menyelidiki janji, wal istihtar biha, dan meremehkan janji. Sehingga dampaknya maka mereka anak-anak tidak akan percaya kepada anda fima huwa atin ye, ya, ye, ya, di waktu berikutnya. Di waktu yang atin akan datang. Oleh karena itu layakti ila baitika alu angka ya, maka ketika yakti datang ke rumahmu orang yang bertanya tentang keberadaanmu janganlah engkau kirimkan anakmu kemudian engkau katakan pada si anak akhbirhu kasih tahu si tamu itu bapak tidak ada di rumah ya, maka tindakan semacam ini dosa kan ini bohong watak limul kadib ini ngajari anak untuk bohong ya, lil abna ya ngajari bohong untuk anak-anak wa antala tashor dan boleh jadi anda tidak menyadari kalau mengajari anak untuk berbohong dengan cara semacam ini. Ya demikian yang kita baca dan kita telah ada kesempatan uh, pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa